sing mesra. Nah, ngene iki ya. Terima kasih. Oke, hmm. ini saya spesial buat teman-teman Osprint ya. ya. Karena kemarin di acara Resa Lovers juga mereka ada yang datang. Wis, mantap. Dan uh, ini ada sebuah apa ya? Tanda persahabatan dari Resa hmm. Lovers dengan Osprint. Apa itu? Saya ada ya ada hadiah kecil lah maksudnya enggak enggak terlalu oh, ini ya. banget. Minta tolong dipersiapkan dulu hadiahnya. Buat Mas siapa ya? Yang mewakili boleh mewakili deh. dari Osprin. Ketuanya ya. Mas Ludi. Lut. Ayo Mas, mas kemarin Ludi. kan udah datang ya. Silakan, silakan. Ya, silakan. Ih, Mana nih? Adi, Adi, Adi apa Ludi? Dari kemarin suruh maju kok yo pol ya, gitu. wes, ini. Hah? Eh. Sampean moto, ngos yang moto sopo? Ya, wes. Ini spesial buat Osprin dari teman-teman Resa Lovers sebagai tanda persahabatan. Semoga selalu langgeng ya persahabatan Amin. kita. Silaturahminya selalu terjalin. Amin. Amin. selamat buat Osprin. Sukses selalu. Bukaan, bukaan. Iku gak kayak isinya bom. Hati-hati loh. Ora. Maksudnya ya. bom cinta. Ah, oh no. Dibuka, ditunjukin. Ditunjukin ke teman-teman Osprin. Ya, itu satu souvenir dari ya, Resa terima kasih ya. Lovers. Silakan. Eh, Eh, eh di, eh, eh, di sini sini, lu di, lu di sini, di, lu di, sini lu sini, di sini. Rasanya habis terima dia kok yur ya sereng peleleng lang hilang. Cium dulu. Iya. Ya. Yeah. Ayo, cium kanan pipi kiri, ayo pipi kanan kiri, ayo. Nek kue ora gelem aku sing makili, ayo cepet. Padune iki ki modus so asline ya. Ayo cepet. Gelem ya ora? Ya wis ra apa-apa. Nek eh. kita ramah apa-apa ya. Iya, sing tengah ku aku, aja kuwatir. Ah, kanan kiri wis entuk sing tengah giliranku ayo oh, ora oh, sida aja iki anake iki <laughs> eh, iki eh. anake iya anak nek ndek ben saiki kok ngene ayune piye to jenenge bapak ora gelem ngakoni anake bapak kudu hilaf nek ngene iki wis wis wis bapak durhaka ayo kita lanjutkan sing lagune apa ini saiki